Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah manduma usul Fiqh wa Qawaidih karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan barakallahu fikum halaman yang keberapa? 339. 339. Kata beliau, "Wa in ta'addara al-yaqinu farji'a li ghalibi dhanni takun muttabi'a." Ini pantunnya Wa in ta'adzdzara al-yaqinu farji'a li ghalibi dhanni takun muttabi'a. Artinya kalau enggak memungkinkan untuk yakin, ingat-ingat ini ya, maka kembalilah kepada dugaan sangkaan kuatmu, maka engkau akan mengikuti kebenaran. Amlum, Seperti orang ketika bersuci dari hadas akbar atau hadas asghar. Antum kencing, BAB, bersuci enggak? Bersuci. Antum untuk meyakinkan bersih atau tidak, itu kan kadang sulit. Tapi antum harus punya dugaan kuat, sangkaan kuat sudah bersih. Paham belum? Terutama ketika BAB afan ya. Ketika BAB, ketika mengeluarkan zat TA1 itu, kotoran manusia maksudnya, itu kan antum bersihkan. Afan ya, dengan air dan juga dengan tangan. Tapi antum yakin enggak sudah bersih? Atau cuma menduga-dugaan kuat sudah bersih? menduga dugaan kuat sudah bersih. Karena untuk yakinnya harus lihat pakai cermin. Paham ya? Harus lihat sendiri langsung, kan nggak mungkin. Makanya disebutin sini, ini penting ini ya. Ini kaidah yang selama ini kita tempuh, yang selama ini kita pelajari. Kalau nggak mungkin kan untuk yakin, kembalilah kepada apa? dugaan kuat, sangkaan kuatmu. Paham ya? Nah, maka kamu akan mengikuti kebenaran di situ nanti. Tapi kalau mungkin yakin ya harus yakin. Seperti gerakan sholat, ini kan don semua. Paham ya? Nah, don ya. Nah, sujud pun itu juga zon. Untuk meluruskan itu kita kan berupaya itu lurus. Tapi untuk benar-benar lihat lurus harus lihat langsung kan? nggak nggak mungkin. Ya nggak. Takbir Allahu Akbar. Perkirakan sudah apa? Sejajar dengan pundak. Memperkirakan aja. Kalau untuk yakin kan lihat langsung, lihat dulu. Kok apa ketinggian yang kanan misalkan, turunkan, misalkan nggak mungkin. Amlum. Ayo ambar kalau fiik. Seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hadhi aidan qa'idatun muhimmah. Ini juga kaidah penting. Idza ta'adzara al-yaqin wajib ar-ruju' ila ghalabati dhanni. Kaidahnya dihafal ini ya. Idza ta'adzara al-yaqinu wajib ar-ruju' ila ghalabati dhann. Kalau enggak memungkinkan untuk yakin, wajib untuk kembali kepada dugaan atau sangkaan kuatnya. Dugaan atau sangkaan kuatnya. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Paham soalnya ya? Itu kalau enggak memungkinkan untuk apa? Enggak memungkinkan untuk Naam. Ayo. Enggak memungkinkan untuk apa? Yakin. Naam. Kembali kedugaan sangkaan kuatnya. Faqalu wa in ta'adzara al yakin ay sara la yumkin al-wusul ilaihi. Maksudnya adalah apa maksudnya? Ucapan enggak memungkinkan yakin. Sara orang tersebut la yumkin al-muslimin, enggak mungkin sampai kepada keyakinan tadi itu. Nanti dicontohkan seperti ketika antum apa? Qadha'il hajah tadi itu. Ketika antum melakukan qadha'il hajah, afan ya taruhlah, BAB, bersihkan itu pakai ghulabud Dugaan kuatnya bersih-bersih. Faham maksudnya? Nah, seperti itu. Farji'a al-alif iwad iwadun an nunit taukid. Artinya farji'an wa asluha farji'an. Farji'a ada alif gak itu? Farji'a? Ada alif gak itu? Alif itu pengganti dari nun taukid. Farji'an, maka kembalilah gitu. Al-ghanam li ghalibiddan takun muttabi'an. Maksudnya apa? Maksudnya kembalilah kepada dugaan sangkaan kuatmu, maka engkau mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti arahan para ulama mengikuti kebenaran aitakun muttabi'an lima qalahul ulama kamu akan menjadi orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama wa hadhil qa'idatu yu'abbar anha biqaulihim penting ini kaidah ini diungkapkan tentangnya dengan ucapan mereka idza ta'adzara al yaqinu raja'na ila ghalabatid dhon mirip dengan yang pertama tadi itu sama apabila tidak memungkinkan kita untuk yakin maka kita kembalikan kepada dugaan sangkaan kuat kita. Paham ya? Dugaan sangkaan kuat kita. Kita menduga kuat, sangkaan kuat. Lanjutkan seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Wa dalilu hadzal qaidah qaulu ta'ala dalil mengenai kaidah ini adalah perkataan Allah taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian semuanya kepada Allah taala semampu kalian. Nah, kita kalau bersuci sudah semampu kita atau enggak? Semampu kita enggak mungkin kita bawa termin. Gak mungkin kita langsung menyaksikan langsung, paham ya? Makanya di situ semampunya. Antum menduga harus bersih-bersih. Paham ya? Gak perlu ada was-was oh, bersih atau enggak ya. Wah, ini bersih atau enggak ya? Akhirnya bawa cermin. Allah mesti enggak perlu. Paham ya? Kembali kepada hukum asal ini. Penting sekali ini ya kaidah ya. Kalau enggak mungkin kan untuk yakin, wajib kembali kepada dugaan sangkaan kuat. Eh, seperti itu. Kita lihat nanti. Ini masalah salat, wudu ada juga ini, sama aja kaidahnya. Wa qaulu ta'ala dan juga perkataan Allah taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah taala inginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan atau sesuatu yang sulit. Wa minal yusr termasuk kemudahan Al bina ala ghalabi dzan 'inda ta'adzuril yaqin masyaallah. Termasuk bentuk kemudahan adalah membangun di atas dugaan kuatnya atau sangkaan kuatnya ketika tidak mungkin untuk yakin. Paham belum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ini nanti bahas masalah salat juga, kita lihat contohnya. Misal lihat contohnya. Idza syakka fi salati hal shalat salatan aw arba'an penting. Jika dia ragu, ragu dalam salatnya, dia salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ragu dia. Enggak bisa yakin. taat ta'adzara 'alaihi yaqin. Orang tersebut eh, ada udur enggak mungkin untuk yakin. Fayarji' ila ghalabatidzan maka dia hendaknya kembali kepada dugaan sangkaan kuatnya. Sangkaan kuatannya tiga, berarti tambah satu lagi. Sangkaan kuatannya empat, udah nggak usah nambah lagi. Tapi nanti kalau misalnya ragunya sangat kuat sekali, susah. Bisa saya Paham ya? Nah. Kata beliau, bitahari dengan benar-benar apa? mengecek dan meneliti dan berhati-hati. Li hadis Ibn Mas'ud al anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud al anhu, nah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab thumma liyabni alaihi apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya maka hendaknya dia memilih yang benarnya berupaya memilih yang benar kemudian membangun di atas kebenaran tersebut. Wali annal yaqina qad yata'azzar fa yakunu ar-ruju' ila ghalabati ad maka di sini karena yakinnya, rasa yakinnya itu enggak memungkinkan, maka kembali kepada dugaan sangkaan kuatnya secara darurat juga. Wa illam yakun ghalabatud dzan raja'na ila al Tapi kalau ternyata enggak ada ghalabatud dzan, enggak ada dugaan sangkaan kuat, sangkaan kuatnya enggak ada, dugaan kuatnya enggak ada, kembali ke hukum asal, wa huwal bina al yaqin. Berarti membangun di atas keyakinan. Paham ya? Membangun di atas keyakinannya. Karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan apa? tidak akan hilang dengan keraguan. Kata beliau wa adamu masuk wa adamu al-maskuk fi dan apa? Dan tidak apa? Dan tidak ada keraguan yang dilakukan di situ. Li'anna tiba idrak al-ma'lumat khams. Ini dihafal ini. Dihafal ini ya. Dikarenakan tingkatan-tingkatan pengetahuan, eh, tingkatan-tingkatan pengetahuan seorang itu ada lima. Ilmun, jahlun, dhannun, wahmun, syakun lima ilmun jahlun donmun, wahmun syakun ilmu satu tambah satu berapa dua yakin yakin berilmu dia paham ya jahlun satu tambah satu berapa satu tambah satu ya lima katanya Enggak tahu jawab lah jadinya paham ya <laughs> sok tahu itu namanya jahl. Jahl apa namanya Murokap. bodoh tapi ganda gitu loh Udah nggak tahu jawab, yakin jangan jawabnya. Keliru lagi. Ini jalan merokap namanya. Jogja itu mana? Jogja ke Surabaya katanya. Nah, itu bukan Jogja yang kota Jogja ya, itu supermarket Jogja misalkan. Jadi upayakan apa? pahami ini, ilmu, ingat-ingat ilmu yang pertama. Satu terus satu berapa? Dua, ilmu. Jahil ada dua, jahil. Jahl apa? Murakkab sama jahl apa? Basit. Jahl murakkab itu bodoh yang ganda. Paham ya? Jahil basit itu bodoh yang wajar. Anak kecil tanya, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu, enggak tahu. Nah, wajar anak kecil, itu jahil basit namanya. Ini udah besar, 15 tahun usianya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ditanya, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu ya lima katanya. Wah, ini jahil murakab ya. Udah bodoh, ganda jawab lagi, keliru lagi ya itu. Nah, itu namanya jahil merokap Don sekarang ya, don dibedakan don waham. Jangan miru. Ini wahmun bukan wahamun. Kalau wahmun beda dengan wahamun. Kalau wahamun haknya di fathah namanya ghalatun, artinya ghalatun keliru. Wahamun ghalatun satu makna. Kalau wahmun ya itu kita don. Nah, kita sebutkan contoh yang don. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Ridzon itu dugaan sangkaan kuatnya benar. Satu tambah satu berapa? Dia nggak nggak ngomong dua langsung, tapi satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Menduga dia. Tapi benar nggak? Namanya don. Kalau waham, dugaan sangkaannya eh, kemungkinan besarnya keliru. Itu waham namanya. Dugaan sangkaan kuatnya kemungkinan besarnya apa? Keliru namanya waham. Mahum salah ini? Ayo. Itu namanya waham. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau nggak salah tiga. Paham? Karena dugaan sangkaan dugaan kuatnya, sangkaan kuatnya apa ternyata keliru. Eh, kemungkinan besarnya keliru dan benar keliru gitu loh. Paham ya? Nah kalau syak ragu dia. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau nggak dua tiga. Kalau nggak dua tiga. Gak pastikan dia. Itu namanya syak ragu. Paham salah bedanya? Ya nah, barakallahu fikum. Yang paling tinggi tingkatannya yang mana? ilm. Nah, barakallahu fi seperti itu. Yang berikutnya insyaallah taala rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.